serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulandari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi sekarang, masalah yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia negeri di bait awan. Di mana di negeri itu indah? di seberang permantan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adik yang kedua. adik itu laki-laki. Namanya Ratu Kandung. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Kandini sedang mabuk asmara terhadap Tembong. Sementara laki-laki itu sangat gelisah karena dia memikirkan istrinya di Tegal Sari. Istrinya yang bernama Aning itu adalah tujuan utama Gandini untuk menyerbu Tegal Sari karena Aning dianggap telah merusak hidup dan masa depan Gandini. Sementara itu, Nisepi juga sedang berjalan menuju desa Mentilin untuk mencari Mak Rompang. Karena Nisepi mendapat petunjuk bahwa Mak Rompang kini tanpa kepala, dan di saat seperti sekarang inilah saatnya untuk menumbuhkan dan menghancurkan Mak Rompang. Dengar, lari kereta kuda itu sudah semakin dekat. Iya. Biasanya, kalau aku akan melakukan suatu pekerjaan, bila terdengar atau aku melihat kereta kuda melintas di angkasa, maka biasanya pekerjaan yang akan aku lakukan itu akan berhasil. Sudah melintas di angkasa, persis di atas kita. Lihat, lentera kuda itu berkedip-kedip tertiup angin. Iya, aku melihat lentera kereta kuda itu. Kini kereta kuda itu sudah menjauh, bahkan hilang di balik awan. Iya. Ah, maafkan ini, ah, aku sudah tidak tahan. Aku harus tidur. Jadi kau tinggalkan aku sendiri di sini? Ah, aku sudah tidak tahan. Aku harus tidur. Apalagi besok kita harus melakukan perjalanan panjang menyerbu Tegal Sari. Pergilah. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam rumah. Aku akan tetap di sini sampai pagi. Permisi. Uh, aku akan masuk. Aku sudah tidak tahan. Uh, mataku tidak bisa lagi diajak untuk menikmati bulan. Huh? bisa masuk kemari. Sedangkan tempat ini dikelilingi oleh puluhan pengawal. pengawal ah, pengawal-pengawal itu bukan halangan bagiku. Ah, kenapa Sepi duduk di atas rumput itu? Entahlah. Tapi aku sedang suka begini. Biar sajalah. Eh, kenapa kau ada di sini, Tembong? Apakah kau sekarang bergabung dengan Gandini? Iya, Nyi Sepi. Lalu untuk apa pasukan mentilin disiagakan di alun-alun? Besok pagi pasukan mentilin akan mengadakan penyerbuan ke Tegal Sari. Bagus. Tapi bagaimana dengan pasukan Singasari? Bukankah Kisabrang dibantu oleh pasukan Singasari? Uh, eh, pasukan Singasari tidak memusatkan perhatian mereka pada Kisabrang. Karena pasukan Singasari dan pasukan kerajaan akan menyerbu Pakaruyung. Hmm. Kalau begitu, Kisabrang akan selesai riwayatnya. Uh, tapi Nyisbi, aku aku khawatir dengan Aning. Aning ada di Tegal Sari? Iya, dengan hati-hati, Tembong menceritakan rencana Gandini. Bahkan yang paling utama, Tembong menceritakan bagaimana Aning akan dibunuh oleh Gandini karena Aning dianggap sebagai penghancur rumah tangga Gandini dengan Raden Sadirja. Jadi penyerbuan besok pagi itu yang paling utama untuk membunuh Aning. Juga kalau bisa menghabisi kisah berang yang semakin hari dirasakan sudah semakin congkak. Namun Tembong tidak menceritakan bagaimana hubungannya dengan Gandini saat sekarang ini. Embong tidak berani mengungkapkan pada Nisepi bahwa hubungan dirinya dengan Gandini sudah terlampau jauh. Takkan boleh dikatakan bahwa Tembong sekarang adalah kekasih Gandini yang juga bertindak sebagai suami anak perempuan almarhum Kirkso. Tembong memang mencintai Gandini sejak dulu. Sedangkan Gandini mencintai Tembong hanyalah sebagai pengisi waktu senggang belaka. Walau hubungan mereka sudah seperti hubungan dua orang suami istri.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 kalau begitu aku akan berangkat sekarang juga ke Tegal Aku harus cegah pertumpahan darah ini. Aku harus selamatkan Aning dan anaknya. Oh, terima kasih Nispi. Mm Aku berangkat. Aneh, Nispi tidak berjalan, tapi melompat dengan tangannya. Dan lompatannya sangat jauh dan cepat. Kereta kuda berhenti di muka rumahku. Maaf, Den Ayu. Hmm, ada apa, prajurit? Ah, ada seorang kusir kereta kuda ingin bertemu dengan Den Ayu. Kusir kereta? Iya, Den Ayu. Kereta kudanya dihentikan di depan rumah ini. Jangan-jangan. Ah. Uh, siapa nama kusir kereta itu? Kidaksa, Den Ayu. Kidaksa? Uh, suruh masuk. Baik, Den Ayu. Permisi. Kusir kereta Mak Rompang. Mau apa tidak Kidaksa menemuiku? Gandini. Oh, Kidaksa. Aku tidak mengetahui kedatangan Kidaksa. Tidak apa-apa. Aku memang datang dengan mendadak. Eh, uh, apa kabar yang Kidaksa bawa? Aku membawa pesan dari junjunganku Mak Rompang. Pesan itu berbunyi bahwa kau dilarang mempunyai Kisabrang bila terjadi penyerbuan ke Tegal Sari. Tapi dia sudah sangat kurang ajar. Aku tidak tahu itu, Gandini. Tapi pesan yang disuruh sampaikan padamu seperti itu. Aku ingin memberi pelajaran pada Kisabrang. Silakan. Asal kau tidak membunuhnya. Uh. Aku permisi dulu, Gandini. Siapa Apa istimewanya Kisabrang di mata Rompang? Sampai aku tidak boleh membunuhnya. Kalau pada penyerbuan besok aku bertemu dengan Kisabram, aku tetap akan membunuhnya. Aku tidak peduli dengan larangan itu. Prajurit! Dan Ayu memanggil saya? Bawakan aku Arab. Aku mau minum sepuas-puasnya malam ini. Baik, Dan Ayu. Penjagaan di sekitar rumah Kisabrang ini sangat ketat. Susah bagiku untuk masuk. Bahkan, sebagian prajurit-prajurit ini tidak aku kenal. Pakaian mereka tidak sebagaimana lazimnya pakaian prajurit Singasari. Hei! Siapa itu? Pengawal itu melihatku. Siapa? Aku. Oh. Hmm. Apa kerjaan ini di sini ya? Uh, aku kebetulan lewat di sini. Lalu aku berhenti karena aku heran melihat pakaian Kisanak. Prajurit mana Kisanak ini sebenarnya? Aku dan kawan-kawanku yang lain adalah prajurit dari kota raja. Oh, jadi bukan prajurit-prajurit Singasari? Tidak ada prajurit Singasari yang bertugas di sini. Tapi pakaianmu berbeda. Hmm. Sekarang pakaian seragam prajurit Dharma Seraya seperti ini. Oh, oh, oh. Aku baru tahu. Cepatlah. Nini meninggalkan tempat ini. Karena tidak boleh ada orang yang mendekat kemari. Kenapa begitu? Karena di sini sekarang menginap Raden Wangsa Dirja. Oh, kebetulan kalau begitu. Kedatanganku kemari untuk bertemu dengan Raden Wangsa Dirja. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita penting. Oh, maaf Nini. Raden Wangsa tidak bisa diganggu malam-malam begini. Tetapi ini penting. Demi keselamatan Raden Wangsa Dirja sendiri. Keselamatan Raden Wangsa? Iya. Keselamatan bagaimana? Raden Wangsa akan dibunuh orang. Itu sebabnya kami menjaga Raden Wangsa dengan ketat seperti ini, Nini. Jadi tidak mungkin orang akan bisa membunuh Raden Wangsa. Terserahlah. Tetapi kalau benar-benar terjadi, jangan salahkan aku. Eh, eh, eh tunggu, tunggu dulu. Ada apa, Ki? Coba ceritakan ini. Bagaimana rencana orang yang akan membunuh Raden Wangsa Dirja itu? Ah, Aku hanya akan menceritakan pada Raden Wangsa sendiri. Aku kan pengawalnya, Nini. Aku tidak mau menceritakan berita ini pada siapapun, kecuali kepada Raden Wangsa Dirja. Hmm, baik kalau begitu. Tunggu sebentar. Aku akan menemui Raden Wangsa dulu. Apakah beliau bersedia menerima kedatangan ini malam ini? Pergilah. Hmm. Sebenarnya, aku bisa saja membunuh pengawal itu dan langsung masuk ke dalam rumah yang besar ini. Tetapi aku tidak mau. Aku ingin datang baik-baik. Karena niatku memang untuk menolong dan membantu mereka dari serangan Gandini dan pasukannya besok pagi. Sialan. Lima orang pengawal yang lain datang lagi padaku. Hei, sampai itu, itu, itu. Kalau mereka macam-macam, apa boleh buat? Aku hajar juga mereka itu. Hei, siapa kamu? Hei, ayo ayo, ayo. ayo, di sini. Iya, ayo, ayo, jangan ganggu. Jangan ganggu Nini ini. Dia tamu Raden Bangsa. Oh. Ayo Nini. Raden Bangsa sudah menunggu Nini di pendopo. Terima kasih. Eh, eh. Oh, Nini lumpuh. Nini lumpuh. Iya. Uh, mari kawan-kawan, mari iya. kita gotong Nini ini bersama-sama menghadap Raden Bangsa. Ayo, ayo, ayo. ayo.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 siapa dan dari mana? Aku seorang pengembara, Raden. Hmm. Aku berjalan dari Mentilin kemari. Berapa lama ini berjalan dari Mentilin kemari? Biasanya berhari-hari, Raden. Ya, maklumlah. Karena keadaanku lumpuh begini. Tetapi karena ada berita penting yang akan aku sampaikan pada Raden. Maka aku terpaksa menumpang sebuah pedati yang berangkat dari Mentilin menuju Tegal Sari ini, Raden. Jadi memang ada berita penting yang akan ini sampaikan padaku? Iya, Raden. Berita apa ini? Ya, kalau Raden percaya, maka aku akan sampaikan berita ini. Berita apa ini? Katakanlah. Raden Wangsa betul-betul percaya kalau aku sampaikan berita ini pada Raden? Kalau aku tidak percaya, maka ini tidak akan aku izinkan masuk kemari. Raden, Gandini dan pasukannya akan menyerbu kemari. Apa? Betul, Raden. Untuk apa aku bohong? Berita ini seharusnya juga didengar oleh Kisabra. Tapi saya, dia tidak ada di sini sekarang. Tapi ini sungguh-sungguh, uh, maksudku, Nini mendapat berita ini dari orang yang bisa dipercaya. Iya, Raden. Aku mendapat berita ini dari pasukan Mentilin yang sedang bersiap di alun-alun. Mereka bersiap akan menyerbu kemari. Nah, bukankah itu berarti jiwa Raden, jiwa Kisabrang, dan juga jiwa seluruh penduduk Tegal Sari ini dalam bahaya. Iya, ya. Keterangan yang Nini sampaikan sangat berharga. Untuk itu akan aku bayar dengan mahal berita ini. Uh, tidak usah, Raden. Aku tidak butuh uang. Yang aku butuhkan adalah asal aku bisa mendapat tempat untuk bermalam di sini. Karena aku lelah sekali. Oh, kalau hanya itu, akan aku sediakan ini. Bahkan makan dan minum untuk Nini akan aku sediakan. Nini bisa tidur di sana. Di dekat kandang kuda itu bersama-sama dengan para juru masak yang lain. Ah, terima kasih Raden Mansa. Pengawal, siap Raden. Bawa Nini ini ke tempat yang telah aku tunjukkan tadi. Baik Raden. prajurit Tegal Sari sudah bersiap untuk menyambut kedatangan pasukan Mentilin. Tapi aku tidak bisa mendekati tempat Anim tinggal. Karena di sana juga dijaga dengan ketat. Tetapi tidak apa-apa. Kalau besok pagi terjadi penyerangan, maka aku akan berusaha melindungi Aning. Denayu. Denayu. Seluruh pasukan sudah siap di alun-alun Denayu. Kepalaku. Kepalaku Kirista. Ah. Kepalaku. Denayu kenapa? Kepalaku pusing sekali Ki. Kepalaku terasa berat. Ah, apakah Denayu sakit? Uh, tidak. Aduh, uh, tadi malam aku minum arak. Aku minum arak banyak sekali. Celaka. Apakah Den Ayu minum bersama dengan tembok? Tidak, Krista. Aku minum sendiri. Aku... Ah, Aduh. Lalu, bagaimana dengan rencana penyerbuan ke Tegal Sari, dan Ayu? Uh, batalkan. Huh? Batalkan. Aku tidak sanggup bangun pagi ini. Ah, uh, baik, baik, Den Ayu. Ah, kalau sampai batal, tentu Tegal Sari akan tahu rencana ini. Sehingga mereka akan bersiap-siap menyambut serangan dari mentiri. Ah,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 Wajahnya tampak berseri-seri. Sementara Kiwista berjalan di belakangnya. Laki-laki tua yang setia itu bergegas menuju alun-alun desa untuk menyampaikan pengunduran itu. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.